alai dari doa mereka yang berdoa. Dan ketika manusia dikumpulkan oleh Allah, mereka saling bermusuhan dan mengkufuri peribadatannya. Dalam Al-Ahqaf 5 dan 6. Fanafa subhanahu ayakuna ahadun adalla mimman yad'u ghairahu. Ayat dalamnya Allah menafikan adanya orang yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Artinya dia yang paling sesat. Tidak ada yang lebih sesat darinya. Dan Allah kabarkan pula bahwa yang didoai tidak akan bisa menjawab tidak bisa memenuhi permintaan orang yang berdoa kepadanya dan sampai yaumul qiyamah wal ayat ta'um kulla man yud'a min dunillah dan ayat umum mencakup semua yang didoai selain Allah. Kama qala ta'ala Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila Katakan Doalah, mintalah kepada yang kalian kira akan menjawab kalian selain Allah. Tidak akan mereka kuasa untuk mengadarat dari kalian, tidak kuasa pula untuk memindahkannya. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب di ayat Allah kabarkan kalau mereka nggak akan bisa menjawab tidak mengabulkan wa ana mughafil andai Bahkan dia akan lalai, lupa, nggak ngurus. Ya itu gaflah. Nggak akan ngurus, nggak akan peduli dengan orang yang berdoa kepadanya. Nggak akan ditolong, nggak akan dibantu. Wa idha husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa hum an du'aihim ghafilun Allah sebutkan fatanawalatil aya kulla da'in wa kulla mad'uin min dunillah ayat mencakup semua da'i yang berdoa kepada selain Allah juga mencakup semua mad'uin sesuai yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau diperhatikan ayat lebih mengarah kepada mereka yang didoain dari selain Allah dari amwat orang-orang mati itu lebih kepada mereka arahnya ayat umum tetapi yang dikehendaki lebih dalam ayat ini adalah doaun, mayit atau amwat orang-orang yang meminta-minta berdoa kepada orang yang telah mati dan tentunya dianggap sebagai orang saleh atau wali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menjelaskan dalam ayat ini tentang mereka yang didoai menunjukkan itu yang dimaksud adalah amwat untuk lebih mempertegas dan lebih jelas bukan hanya berhala patung pohon batu atau semisalnya karena termasuk syubhat mereka musyrikin Oh, yang namanya syirik itu kalau doa itu kepada patung, pada berhala, nah itu syirik. Ke pohon, bebatuan, dikeramatkan, itu syirik. Ke laut, ke gunung, itu syirik. Tapi ini kan orang saleh. Ini kudanya wali bulan atau orang saleh bulan yang punya kedudukan di sisi Allah punya uh, martabat tinggi sehingga akan memberi syafaat kita disampaikan permohonan kita itu diharapkan untuk dikabulkan yang menjelaskan itu bahwa yang dimaksud adalah amwat adalah yang Allah katakan wahum ah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah tidak akan bisa menjawab doa mereka sampai yaumil qiyamah sekalipun Artinya, apa yang kamu pahami dari ayat ini? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dari man itu sendiri sebagian nuhat ma'ruf ketika mendefinisikan man mereka katakan itu ghairil aqil atau uqala ma itu li ghairil aqil untuk yang berakal yang manusia maksudnya itu kata gantinya atau digunakan isim mausul man tapi kalau itu benda mati yang tidak berakal untuk membedakan manusia dengan selain manusia maka itu digunakan ma tetapi penggunaan atau pendefinisian man itu untuk akil kurang begitu tepat karena dalam beberapa ayat Allah sebutkan tentang Allah dengan man. Wow. Tentang dirinya. Amman yujibul muttarra idha da'a wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa al ard. Man Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dikatakan man itu lil aqil ya kurang tepat karena uh, kita tidak mensifati Allah dengan yang tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah dan akal al-akal bukan sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah untuk dikatakan Allah itu akal Makanya yang lebih tepat seperti para ulama katakan man bukannya untuk akil tapi man al aslu liman ya'lam disebutkan bagi yang tahu yang berilmu maka itu man kalau berilmu tahu kan umum Allah ya'lam wal ibad ya'lamun manusia pun tahu berilmu sebatas ke keterbatasan mereka, tapi ada ilmu padanya. Sehingga itu bisa dipakai baik itu untuk Allah ataupun untuk manusia. Liman ya'lam, bukan lil aqil. Ini pertama. Yang kedua, yang kedua dari mana kalau kita tahu bahwa ayat ini tertuju kepada yang didoai, diminta-mintai dari kalangan manusia, amwat, orang-orang mati. Orang-orang soleh yang sudah mati. Dari mana diketahui? Lebih spesifik siapa yang bicara barakallahu fi yang Allah katakan ila yaumil qiyamah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah yang gak akan bisa jawab dia sampai yaumul qiyamah Allah jadikan batas dia tidak bisa jawab dia tidak bisa dengar sampai yaumul qiyamah karena di yaumul qiyamah manusia mendengar paham mengerti diajak bicara, suruh bertanggung jawab, dan seterusnya. Makanya yang digandaki dalam ayat ini lebih kepada amwat yang didoai, diminta-mintai selain Allah SWT. wa قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة allati yad'unaha fid dunya lahum a'da'a bi'annahum yatabarra'una minhum kata Ibnu Jarir ketika manusia dikumpulkan di mauqif hisab yaumul qiyamah ini yang mereka sembah mereka Tuhankan di dunia menjadi musuh bagi mereka karena mereka semua berlepas diri dari yang berdoa kepadanya Wakamu kamu biibadatihim kafirin dan mengkufuri peribadatan mereka padanya يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم jahidin yang selama di dunia mereka sembah mereka doai mengingkari yaumul qiyamah mengkufiri ya annahum yaquluna neyo qiyamah karena di yaumul mereka berkata Ma umidna ibadatina wala sya'arna atau ma'amarna biibadatina wala sya'arna biibadatihim iyana tabarra'na ilaik minhum ya Rabbana mereka katakan kami nggak pernah merentah nggak pernah nyuruh mereka untuk menyembah kami doa pada kami Walau kami juga tahu mereka sudah meninggal, yang nggak paham juga. amal itu, ya. Dia nggak paham apa yang dilakukan umat ini. Kalau ternyata mereka berdoa meminta-minta di kuburnya. Maka kami berlepas diri dari mereka semua, wahai Rob kami. Karena kalau Ta'ala ini sama dengan firman Allah. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل Di hari mereka dikumpulkan Allah dan juga mereka sembah selain Allah, Allah tanya, dalam keadaan Allah Maha Tahu. Apa kalian yang menyesatkan hamba-hambaku ini? Saya berdoa kepada kalian. Atau mereka yang telah memang sesat dari jalanku. Kalau subhanaka ma yang bagilana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasud ikra wa kanu qauman bura Maha suci engkau ya Allah tidak pantas bagi kami untuk menjadikan sesembahan selain engkau tapi engkau berikan waktu engkau berikan sekian kenikmatan kepada mereka dan apa nenek moyang mereka sehingga mereka lalai dari zikir dari al-haq dan mereka adalah orang yang binasa. Qala Ibnu Jarir wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah di hari Allah kumpulkan mereka dan yang mereka sembah selain Allah minal malaika wal insi wal jinni yang mereka sembah dari malaikat manusia jin nah Saqa bisa an Mujahid lalu Mujahid bawakan dan sanatnya ke Mujahid berkata kala Isa wa Uzair wal malaika ya, ini seperti Nabi Isa Uzair dan malaika musalam yang disembah selain Allah mereka tidak pernah perintahkan mereka tidak pernah pula mengetahui tidak pernah tahu menahu kalau ternyata mereka disembah selain Allah doa doai diminta-mintai maka mereka akan berlepas diri semua dari peribadatan dalam ayat Tuhan selain Allah artinya kalau melihat tadi bahwa ini umum bahkan mencakup yang tadi liman la ya'lamun atau bahasa nuhat li ghairil bagi yang tidak berakal dari makhluk lain atau benda mati bahkan yang berdoa kepada batu, pohon, patung, berhala, binatang dan yang lain-lainnya. Masuk di dalam keumuman ayat ini maka itu uh, lebih terdampar para musyrikin lebih mematahkan hujah mereka. Dari sisi mana? Tadi juga man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Kita tahu man tadi al asal lil aqil. Atau man ya'lam. Artinya Allah eh, menjelaskan bahwa para musyrikin dengan menyembah benda-benda tadi ini yang nyembah patung, yang nyembah binatang, pohon, sapi, keris atau yang lain-lainnya dengan itu berarti diam apalagi didoai dia doa di situ meminta memohon keselamatan ini itu berarti dengan itu mereka memposisikan sesembahannya sebagai ukola memposisikan seakan mereka orang yang layaknya orang mendengar paham mengerti apa yang mereka ucapkan, dengar apa yang mereka panjatkan dari doa-doanya. Mereka memposisikan itu. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini sesuai dengan keyakinan mereka. Allah sebutkan sesuai dengan keyakinan mereka bukan dibenarkan tetapi uh, kalian kan begini bahasa bebasnya kalian kan menganggap ini berakal berhala yang kalian sembah kalian doa-doa berarti kan dengar kalau nggak dengar gila kamu berdoa kepada yang tidak dengar yang nggak paham nah, kalian kan menganggap dia adil dia mengerti dia mendengar kalian doa di sini di depan patung ini atau itu pohon, atau itu batu, atau berhala, atau laut, gunung, atau yang lain-lainnya. Kalian telah menganggap mereka itu sebagai yang berakal, yang faham. Maka ini lebih mematahkan hujah mereka. Karena mereka berdoa, mereka memohon, meminta-minta, memanjatkan harapannya kepada yang mereka kira, yang mereka anggap berakal. Mereka yang menganggap, mereka yang mengira, menduga kalau itu mengerti dan paham apa yang mereka sebutkan. Baik. Sudah? Sampai sini paham ya? Baik. Dianggap sebagai ukola oleh mereka. Dianggap mengerti dengan... La yastajibu ila yawmil qiyamah. Padahal juga akan menjawab. Yang kalian anggap berakal. Yang kalian anggap mengerti dan paham doa kalian. Permohonan kalian. Toh tidak akan bisa menjawab gak akan bisa mengabulkan doa dan permohonan kalian. Sia-sia doa dan permohonan kalian kepadanya. Maka ini balaghah dalam Quran, sastra yang sangat tinggi. Artinya Allah ajak bicara mereka di dalam ayat ini Allah jelaskan kepada mereka sesuatu yang sesuai dengan keyakinan mereka. Sesuai dengan anggapan mereka supaya hujah itu lebih nampar ke mereka, lebih menukik kepada mereka. Lebih jelasnya begini ya agak muter-muter tadi walaupun yang seperti itu ilmiahnya kalau seandainya ayat misalnya kalau bukan di Quran dikatakan waman azallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah Siapa yang lebih sesat? Ini terkait orang yang berdoa kepada berhala, patung, yang nggak berakal tadi, yang bukan amwat, bukan manusia. Kan banyak musyrikin yang menyembah kepada selain Allah dan bukan kepada manusia. Tapi ada patungnya, berhalanya, sungai, laut, gunung, atau semisal itu. Man, malah seandainya Allah katakan malah yastajib Berarti kan itu li akil. Orang yang tidak uh, bukan orang. Sesuatu yang tidak berakal. Sesuatu yang tidak faham dan mengerti, tidak mengerti bahasa manusia. Li akil. Kalau seandainya dikatakan itu, seandainya dikatakan mala yastajib, mereka akan merasa punya hujah, punya dalih jawaban oh ya kami punya uzur ya mesti saja ternyata mereka nggak jawab kami nggak mengabulkan nggak mendengar doa kami kan memang ghairul akil kan kau katakan malah yastajib ya Allah yaitu uzur bagi kami kami nggak paham kalau ternyata itu semua nggak berakal, nggak paham, nggak mengerti, nggak mendengar apa yang mereka katakan. Tapi tidak Allah katakan man la yastajib. Ayo diikuti sesuai dengan keyakinan dan anggapan mereka. Kalian kan ngira itu berakal. Kalian kan menganggap itu mendengar, faham dari kalian. Oh, kalau enggak ngapain dia sembah? Ngapain dia datang ke situ? Buddha misalnya bakar menyan ini di patungnya depan dia karena dia yakin dan menganggap denger ini dia minta barokahnya atau apa keselamatan ini itu nah, kan berarti dia diyakini sebagai layaknya akil yang berakal sehingga dia yomul gak akan bisa bicara mereka sama sekali segala pintu hujah dan ini tutup tamparan yang lebih uh, berat, lebih menukik hujah itu kepada mereka. Fahimna. Alhamdulillah, begitulah ilmu. teks bahasa Arab, bagaimana penafsiran ulama sebatas penjelasan ulama dari lafat man dan ma saja sudah sekian jauh perbedaannya dan makna yang terkandung di dalamnya begitu secara sastra dan makna begitu begitu jauh. Nah, Makanya eh, diikuti orang itu di di apa ya di di di di ulur atau di sampai kemana kamu mau apa ha ayo kamu kamu anggap seperti apa? Ya khair, terserah. Kita ikuti seperti anggapanmu. Sampai kemana? Di situ kamu akan faham kesesatan dan kerusakan mereka dengan mengikuti alur mereka sendiri. Artinya dengan dengan dugaan mereka yang dijadikan pedoman dengan anggapan mereka yang dijadikan ini telah semakin menunjukkan kerusakan dan kebobrokannya. Nah. Makanya walaupun bukan dalam bab ini, bukan dalam bab ini, orang Arab mengatakan uh, imsi ma'asarik ila akhiril bab jalan kamu sama pencuri itu sampai di akhir pintu. Nah, untuk kamu tahu bahwa ini orang memang berbuat jahat ingin mencuri gitu. Ya mau nipu misalnya, oh, anu, kami dari petugas ini misalnya, oh ya her. Ya, padahal kamu dari awal sudah curiga, biar terus mau apa dia. Ikuti. Nah, anu kita harus ini kita mau meriksa gini, gitu. ya her, periksa silahkan. Ikuti terus, biarkan sampai di akhir pintu setelah dia mau keluar sudah bawa barang sudah ngambil ini ngambil itu karena kamu akan tahu bahwa saat itu memang betul-betul dia ini orang jahat yang ingin mengambil ingin mencuri nah. Alhasil Sallallahu alaihi Muhammad